wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila الدين Amma ba'd Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dan memuji kepadanya Atas segala nikmat Dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan ini saya mengingatkan tentang sebuah hadis yang telah disahihkan oleh sebagian ulama kita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man dakhala masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah Beliau SAW mengatakan Barang siapa yang memasuki masjidku ini Yaitu Masjid Nabawi Tidak mendatanginya Kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari Atau mengajarkan kebaikan tersebut Maka dia kedudukannya seperti orang yang berjihad Di jalan Allah SWT Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu, mempelajari kebaikan di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dorong dan kita anjurkan kepada para jamaah sekalian selama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah di kota Madinah ini bisa mengamalkan hadis ini Yaitu mendatangi majelis-majelis ilmu Yang diadakan di Masjid Nabawi ini Supaya bisa mendapatkan dan meraih Pahala yang besar dari Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini adalah Penjelasan tentang rukun iman Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah mendengar bersama tentang penjelasan rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah yang merupakan pokok dari semua rukun iman. Menduduki peringkat yang kedua Adalah beriman Kepada malaikat-malaikat Allah SWT Al-malaikah Adalah jamak dari Malak Dan makna dari malak Dalam bahasa kita adalah Utusan Atau dalam bahasa Arab Rasulun Al-malak artinya adalah rasul, yaitu utusan. Allah SWT mengatakan, Waja'at rusuluna luta. Walamma ja'at rusuluna luta. Dan ketika utusan-utusan kami mendatangi Lut, yaitu mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Di sini Allah SWT menamakan para malaikat dengan rusul. Artinya adalah utusan-utusan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi malaikat beliau mengatakan qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Apa tugas kalian? Apa tujuan kalian? Wahai al-mursalun Wahai para malaikat yang diutus Jadi al-malaikah Secara bahasa Artinya adalah utusan-utusan Oleh karena itu Allah SWT Memiliki utusan-utusan Baik dari kalangan malaikat Maupun dari kalangan manusia Jadi utusan Allah ada yang dari kalangan malaikat Dan juga ada yang dari kalangan manusia Anak keturunan Adam alaihissalam Allah berfirman Allahu yastafi minal malaikati rusulan Wa minan nas Allah telah memilih Dari para malaikat Utusan-utusan Wa minan nas Dan juga dari manusia ini menunjukkan bahwasanya utusan Allah SWT Itu berasal dari malaikat Dan juga dari manusia Malaikat-malaikat Allah SWT Adalah termasuk Khalqan min khalqillah Ciptaan diantara ciptaan-ciptaan Allah SWT Yang Allah telah menciptakan mereka dari cahaya diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya dan jumlah mereka banyak tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah SWT dan beriman dengan adanya malaikat atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril Yang menjelma sebagai seorang manusia Dan bertanya kepada beliau tentang beberapa permasalahan Di antara pertanyaannya adalah Mal iman Apa itu iman? Maka beliau SAW mengatakan Al-imanu antu'mina billah Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan keimanan adalah engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhir dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk beliau menyebutkan beriman kepada malaikat termasuk di antara rukun-rukun keimanan. Bagaimana cara beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT? Caranya adalah yang pertama kita percaya dengan adanya malaikat bahwasanya mereka ada di dunia nyata dan bukan merupakan suatu khayalan manusia. Allah menciptakan mereka menyebutkan nama-nama mereka atau sebagian nama-nama mereka dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah menyebutkan sifat-sifat mereka menyebutkan amalan-amalan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang ada di dunia nyata dan bukan hanya sekedar khayalan manusia belaka. Ini harus kita imani. Dan orang yang mengingkari adanya malaikat maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida dan barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang kufur mengingkari Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh orang yang mengingkari adanya malaikat maka dia adalah orang yang sesat. Dan Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unjila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Allah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman beriman. Allah mengatakan, "Amanar Rasulu bima unjila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasul itu Muhammad SAW telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan juga orang-orang yang beriman wal mu'minun Kullun setiap dari mereka amana billah beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Setiap dari mereka yaitu rasul dan juga orang-orang yang beriman beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab dan juga para rasul. Jadi syarat untuk dinamakan orang yang beriman harus beriman kepada para malaikat Barang siapa yang mengingkari adanya malaikat Berarti dia tidak beriman dengan malaikat Artinya Tidak dinamakan orang beriman Kalau bukan orang yang beriman Maka berarti dia Adalah orang yang kufur Kepada Allah SWT Jadi cara yang pertama Untuk beriman kepada malaikat Allah SWT adalah beriman dengan keberadaan malaikat. Kemudian yang kedua adalah adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah dan Rasulnya menyebutkan nama di antara nama-nama malaikat maka harus kita imani bahwasanya malaikat tersebut adalah namanya ini. Adapun yang tidak Allah kabarkan kepada kita namanya dan juga tidak dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW namanya, maka kewajiban kita adalah beriman secara global. Beriman secara global, artinya kita meyakini di sana ada malaikat-malaikat yang tugasnya ini dan itu Tetapi kita tidak mengetahui namanya Jadi yang dikabarkan kepada kita namanya Kita imani namanya Adapun yang tidak dikabarkan kepada kita namanya Maka kita imani secara global Di antara malaikat yang Allah kabarkan namanya adalah tiga malaikat yang Allah yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam satu hadis yaitu Jibril, Jibril, kemudian Mikail dan juga Israfil. Jibril, Mikail dan juga Israfil. Ini adalah tiga di antara malaikat-malaikat yang Allah sebutkan namanya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Ketika beliau SAW melakukan sholat malam, di antara doa iftitah yang beliau baca adalah Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alim alimul ghaibi shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man ta'sha'u ila siratim mustaqim ini adalah doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat malam beliau mengatakan Allahumma Rabb jibril wa Mikail wa Israfil Ya Allah Rabb dari Jibril Mikail dan juga Israfil Ini adalah tiga Di antara malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW namanya Jibril Ini adalah malaikat Yang tugas utamanya adalah memberikan wahyu Atau menyampaikan wahyu dari Allah S.W.T kepada para nabi. Dan namanya juga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Qul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah Qul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah disebutkan nama Jibril ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Mikail. Allah juga sebutkan nama Mikail ini di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Man kana walillah lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika wa Mikail wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." man kana aduwwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin disebutkan nama malaikat Mikail dan juga Jibril di dalam Al-Qur'an dan tugas malaikat Mikail adalah untuk membagi rezeki menurunkan hujan menumbuhkan tanam-tanaman. Ini adalah tugas dari malaikat Mikail. Adapun yang ketiga yaitu Israfil maka tidak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Nama Israfil hanya ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan tidak disebutkan di dalam hadis yang sahih satupun tentang tugas beliau. Namun para ulama mereka berijma bersepakat bahwasanya tugas dari malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Meniup sangkakala dan diantara ulama yang menyebutkan ijma ini adalah Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil. Ini adalah tiga malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis. Harus kita imani bahwasanya di sana ada malaikat yang bernama Jibril, Mikail, dan juga Israfil. Karena Rasulullah, Rasulullah SAW telah mengabarkan yang demikian. Di antara nama malaikat yang Allah berikan atau kabarkan kepada kita namanya adalah Malik yang tugasnya adalah menjaga neraka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, وَنَادَوْ يَا ya Malik عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ qala innakum Dan mereka itu penduduk neraka memanggil Malik Mereka mengatakan Ya Malik Liyaqadhi alaina rabbuk Hendaklah Tuhanmu Mematikan kami saja Karena mereka penduduk neraka Dalam keadaan tersiksa Dengan siksaan yang pedih Tidak hidup Dengan kehidupan yang baik Dan juga tidak meninggal tapi dalam keadaan tersiksa dengan siksaan yang pedih sehingga mereka meminta kepada malaikat Malik untuk meminta kepada Allah supaya mematikan mereka saja. Apa jawaban Malik? Qala innakum makithun. Beliau mengatakan sungguhnya kalian akan tetap dalam keadaan seperti ini. Artinya tidak akan mati dan selama selama lamanya disiksa di dalam neraka. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kematian itu sudah disembelih. Yang namanya kematian sudah disembelih. Sudah mati. Oleh karena itu tidak ada yang dinamakan dengan kematian setelah itu. Orang yang masuk dalam surga akan selama-lamanya di dalam surga dan orang yang masuk di dalam neraka di antara orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin, maka mereka kekal di dalam neraka. Jadi kita imani bahwasanya di sana ada malaikat yang bernama Malik yang tugasnya adalah menjaga neraka. Di antara nama malaikat yang Allah sebutkan atau disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih adalah mungkar dan juga nakir. Beliau SAW mengatakan, "Idza al mayyit atahu malakan aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir." Apabila seseorang dikuburkan maka akan datang kepadanya dua orang malaikat aswadani azraqan yang warnanya hitam dan matanya berwarna biru yang menunjukkan tentang betapa jeleknya rupa dari malaikat ini yang apabila dilihat oleh seseorang pertama kali maka dia akan ketakutan yuqalu li ahadihima Salah satunya dinamakan al-munkar dan yang kedua dinamakan an-nakir. Al-munkar an-nakir dan juga an-nakir ini adalah dua orang malaikat yang Allah tugaskan untuk memberikan pertanyaan kepada setiap orang yang meninggal. Baik itu orang kafir, orang munafik maupun orang Islam semuanya akan ditanya. Adapun orang kafir dan juga orang-orang munafik maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan orang-orang yang beriman maka Allah SWT akan meneguhkan hatinya sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan baik meskipun melihat dua orang malaikat yang begitu jelek wajahnya ini adalah dua orang malaikat yaitu al-munkar dan juga nakir yang wajib kita imani namanya. Kita tetapkan bahwasanya nama dua orang malaikat yang memberikan pertanyaan di alam kubur adalah al-munkar dan juga an-nakir. Di antara nama mereka adalah Harut dan juga Marut yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini dua orang malaikat yang Allah turunkan di Babil bernama Harut dan juga Marut yang tugas mereka adalah mencoba dan juga menguji manusia dengan perintah dari Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia sihir untuk menguji mereka Nah ini harus kita imani Demikian pula Nama yang lain seperti Ar-Ra'at sebagaimana datang dari Rasulullah SAW. Di antara nama-nama malaikat adalah Ar-Ra'du. Ini adalah beberapa nama-nama malaikat yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita semua. Harus kita imani. Adapun yang tidak Allah kabarkan dan tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW maka kita beriman secara global. Seperti contohnya Allah mengabarkan bahwasanya di sana ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, "Yatawaffakum malakul maut." akan mematikan kalian malaikat maut yang telah diwakilkan, yang telah ditugaskan kepada kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rob kalian. Allah mengabarkan bahwasanya kita semua akan dimatikan, akan dicabut nyawa kita oleh malakul maut. Dan di sini Allah swt tidak menyebutkan namanya. Dan Rasulullah SAW tidak mengabarkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya malaikat maut ini bernama atau memiliki nama tertentu. Oleh karena itu kita beriman secara global. Kita katakan di sana ada malakul maut, ada malaikat maut yang tugasnya adalah mencabut nyawa seseorang. Adapun penamaan Israel dan bahasanya malaikat maut adalah namanya Israel, maka tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya malaikat maut namanya Israel. Oleh karena itu kita mencukupkan diri dengan apa yang sahih, beriman bahwasanya di sana adalah malaikat maut, tetapi kita tidak menamakan malaikat maut tersebut dengan Israel. Karena penamaan malaikat ini adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita memberi nama malaikat dengan nama tertentu kecuali memang ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Di antara malaikat yang Allah kabarkan secara global dan tidak memiliki nama atau tidak diberikan tidak diberitahu kepada kita tentang namanya adalah malaikat penjaga surga. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin." Allah mengabarkan di sini bahasanya surga ini memiliki khazanah yaitu memiliki penjaga-penjaga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Ati babal jannah Fa'astaftih Faqala al-khazin Man anta Qal, Qultu Muhammad Qala bika umirtu La aftahu li ahadin qablak beliau SAW mengatakan Aku nanti akan mendatangi Pintu surga Kemudian aku akan memintakan Akan meminta supaya dibuka pintu surga Yaitu meminta kepada penjaga surga saat itu Untuk dibukakan pintu surga Qala man anta Maka berkatalah penjaga surga tersebut Man anta? Siapakah kamu? Qultu Muhammad, aku adalah Muhammad. Qal, maka penjaga surga tersebut mengatakan, bika umirtu, dengan mulah aku diperintah. La aftahu li ahadin qablak, aku tidak membukakan pintu surga ini bagi seorang pun sebelum kamu. Beliau mengatakan, qalal khazin. Maka penjaga surga tersebut berkata Beliau SAW tidak menyebutkan nama Demikian pula Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita Nama malaikat yang menjaga surga Kewajiban kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang menjaga surga Tanpa kita mengetahui namanya Adapun yang tersebar bahwasanya malaikat penjaga surga adalah Ridwan, maka tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya nama malaikat yang menjaga surga adalah Ridwan. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman mencukupkan diri dengan apa yang sahih. Baik ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya di antara cara beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan sifat-sifat malaikat. Yang pertama tadi beriman dengan keberadaan malaikat. Yang kedua beriman dengan nama-nama malaikat. Yang ketiga adalah beriman dengan sifat-sifat malaikat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Dan sifat-sifat malaikat di sini terbagi menjadi dua. Ada sifat-sifat khalqiyah, yaitu sifat-sifat fisik malaikat. Dan di sana ada sifat khuluqiyah, yaitu sifat-sifat malaikat yang berkaitan dengan akhlaknya. Yang pertama adalah sifat-sifat fisik para malaikat. Dan ini ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah bahwasanya di antara sifat khalqiyah, sifat fisik para malaikat bahwa para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Telah diciptakan para malaikat dari cahaya dan diciptakan jin dari api dan diciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Maksudnya yang telah Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat bahwasanya Allah menciptakan Adam dari tanah. Di sini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini harus kita imani. Kemudian yang kedua, di antara sifat para malaikat yang merupakan sifat-sifat fisik mereka, bahwasanya Allah telah menciptakan mereka memiliki sayap. Menciptakan mereka memiliki sayap. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha Inna allaha ala kulli syai'in qadir Alhamdulillah zat yang telah menciptakan langit dan juga bumi dan telah menjadikan para malaikat rusulan, utusan-utusan uli ajnihatin yang mereka yaitu para malaikat tersebut memiliki sayap-sayap matna wa thulatha wa ruba' Ada di antara mereka yang memiliki dua sayap Wa thulath Dan ada di antara mereka yang memiliki tiga sayap Wa ruba' Dan ada di antara mereka yang memiliki empat sayap yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah di dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Artinya di sana ada para malaikat yang memiliki sayap lebih dari itu. Lebih dari empat sayap. Sebagaimana Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli memiliki 600 sayap. Dan dua kali beliau melihat malaikat Jibril selama hidup beliau. Pertama di bumi, kemudian yang kedua adalah ketika beliau diisrakan atau dimi'rajkan ke langit. Beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap dan satu sayap telah menutupi ufuk yaitu antara timur dan barat. Ini satu sayap malaikat Jibril menutupi ufuk menunjukkan tentang besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini harus kita imani bahasanya para malaikat adalah makhluk Allah SWT yang memiliki sayap. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya meletakkan sayapnya bagi siapa? li talibil ilm. Bagi seorang penuntut ilmu. ridan bima yasna karena ridha dengan apa yang dia lakukan. Jadi para malaikat Allah SWT Ketika berhadapan dengan seorang penuntut ilmu agama Maka mereka merendahkan sayapnya Merendahkan diri, diri mereka di, di hadapan seorang yang menuntut ilmu agama Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Seorang penuntut ilmu agama Sampai malaikat mereka merendahkan sayapnya di hadapan seorang penuntut ilmu karena rida dengan apa yang dia lakukan yaitu mencari dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara sifat-sifat fisik malaikat bahwasanya mereka tidak berjenis kelamin. Bukan laki-laki dan juga bukan wanita. Allah SWT telah mengingkari orang-orang musyrikin yang ada di zaman Rasulullah SAW yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak-anak wanita Allah SWT. Artinya mereka mengklaim dan meyakini bahwasanya para malaikat adalah perempuan. Allah menceritakan hal ini atau akidah ini di dalam Al-Qur'an, "Am khalaqnal malaikata inatha wahum syahidun." Apakah kami telah menciptakan malaikat Sebagai wanita-wanita Dan mereka mengetahui dan melihat penciptaan tersebut Ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran Allah mengingkari Bahwa para malaikat adalah wanita-wanita Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Waja'alul malaikata Alladhinahum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satu ketabu syahadatuhum wa yus'alun apakah mereka dan mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy telah menjadikan malaikat-malaikat di mana malaikat-malaikat tersebut adalah ibadur rahman hamba-hamba Allah SWT inatha menjadikan mereka sebagai wanita-wanita asyahidu khalqahum kata Allah Apakah mereka yaitu orang-orang musyrikin melihat ketika malaikat-malaikat tersebut diciptakan sehingga mereka berani mengatakan bahwa malaikat adalah perempuan? Satu kitabu syahadatum wa yus'alun. Akan ditulis syahadah mereka, ditulis persaksian mereka ini dan kelak di hari kiamat akan ditanya mereka tentang ucapan mereka bahwasanya malaikat-malaikat adalah wanita. Ini adalah pengingkaran dari Allah Swt kepada orang-orang musyrikin yang menyifati para malaikat sebagai anak-anak wanita Allah Swt. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Swt dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya malaikat adalah laki-laki karena tidak ada dalilnya. Kita tidak mengatakan bahwasanya malaikat adalah laki-laki karena tidak ada dalilnya. Oleh karena itu keyakinan kita bahwasanya malaikat adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin. Bukan wanita karena diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan laki-laki karena tidak ada keterangan dari Allah maupun Rasulnya. Di antara sifat-sifat fisik malaikat, bahwasanya para malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Mereka tidak makan dan juga tidak minum. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para malaikat yang datang kepada beliau menyamar sebagai seorang tamu. Allah mengatakan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ajalin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah Qalu la taqaf wa basyaruhu bighulamin alim. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tamu-tamu Ibrahim yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu tersebut masuk ke dalam rumah Ibrahim dan mengatakan salam. Qala salam. Maka Ibrahim juga menjawab menjawab salam tersebut. Qawmu mungkarun, wahai orang-orang yang asing. Karena Ibrahim tidak tahu siapa mereka. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin. Maka Ibrahim AS sebagai seorang tuan rumah pergi ke belakang kemudian menyembelih seekor sapi yang masih muda. rabahu ilaihim. Kemudian Ibrahim alaihissalam menghidangkan daging yang sudah dimasak tersebut kepada tamu-tamunya. Qala ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak memakan hidangan ini? ketika Nabi Ibrahim AS menghidangkan daging yang sudah beliau masak, tamu-tamu tersebut tidak mau memakan apa yang beliau hidangkan. Beliau mengatakan, "Ala takulun, kenapa kalian tidak mau makan?" Fa'aujasa minhum khifah. Akhirnya beliau merasa takut. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak makan dan juga tidak minum. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian mereka mengaku bahasa mereka adalah utusan-utusan Allah SWT Itu para malaikat-malaikat Allah Mereka mengatakan Janganlah kamu takut wahai Ibrahim Wabasyaruhu bighulamin alim Kemudian mereka Memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan seorang anak yang alim, yang memiliki sifat ilmu. Karena sampai saat itu Ibrahim alaihissalam belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Jadi mereka datang kepada Ibrahim Di antara tugasnya adalah untuk mengabarkan kepada beliau Tentang kedatangan Keturunan yang saleh Ini adalah dalil bahwasanya para malaikat Allah SWT mereka tidak makan dan juga tidak minum dan mereka tidak butuh dengan makan dan minum tersebut. Di antara sifat-sifat fisik mereka Allah telah menjadikan mereka adalah makhluk yang besar Di antaranya adalah apa yang disebutkan dari Rasulullah SAW Beliau menceritakan tentang Besarnya malaikat yang memikul arsh Beliau SAW mengatakan Udhinali An uhaditha An malakin min malaikatillah Min hamalatil arsh Telah diizinkan kepadaku Itu Allah telah mengizinkan kepada beliau untuk aku ceritakan kepada kalian tentang salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya adalah memikul arsy. Beliau mengatakan ma baina syahmati udunhi ila atiqhi masirata 700 am. Beliau mengatakan Sesungguhnya Jarak antara Ujung telinganya Ini menunjukkan bahwasanya Malaikat tersebut memiliki telinga Jarak antara ujung telinganya Dengan bahunya Adalah perjalanan 700 tahun Jarak antara ujung telinganya Sampai bahunya adalah perjalanan 700 tahun Bukan 1 tahun Bukan 10 tahun Bukan 20 tahun Tapi 700 tahun Ini adalah jarak antara ujung telinga Sampai bahu Yang ini adalah jarak yang Pendek Bagaimana Dengan bagian anggota badan yang lain menunjukkan tentang besarnya seorang malaikat saja yang memikul arsh dan yang memikul arsh ini lebih dari satu malaikat pada hari kiamat yaitu ada delapan wa yahmilu arsha rabbika ma'idin idin samaniyah dan pada hari itu yaitu pada hari kiamat akan memikul arsh delapan dari malaikat-malaikat Allah SWT Dan tadi sudah kita sebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam Bagaimana Rasulullah SAW telah melihat malaikat Jibril Dalam keadaannya yang asli Dan beliau melihat 600 sayap yang dimiliki oleh Jibril Dan satu sayap telah menutupi ufuk Yaitu antara timur dan barat ini satu sayap saja Bagaimana dengan dua sayap Bagaimana dengan 600 sayap Itu baru sayapnya saja Bagaimana dengan badannya Menunjukkan tentang Besarnya Malaikat-malaikat Ini adalah diantara sifat-sifat Fisik para malaikat Dan diantara sifat fisik malaikat adalah mereka Berbicara mereka adalah makhluk yang berbicara, bukan makhluk yang bisu. Allah SWT menceritakan para malaikat ketika mereka datang kepada Maryam. Wa malaikatu ya Maryam astafaki wa ala nisa'il alamin. Ketika para malaikat berkata, Qalat ketika para malaikat berkata, artinya berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Maryam. Ya Maryam, wahai Maryam. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alami. Sungguhnya Allah telah memilih kamu dan mensucikan kamu dan memilih kamu di antara wanita-wanita yang ada di alam semesta ini. Para malaikat mereka berbicara Dan tadi sudah kita sebutkan Bagaimana para malaikat berbicara kepada Nabi Ibrahim AS Di antara sifat fisik malaikat bahwasanya mereka bisa menjelma Dengan izin Allah SWT Sebagaimana seorang malaikat Yaitu Jibril alaihissalam beliau menjelma sebagai seorang manusia di hadapan Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Ketika Maryam membuat hijab tirai penutup fa arsalna ilaiha ruhana maka kami mengutus kepadanya ruh kami yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basyaran sawiyya maka malaikat Jibril menjelma sebagai seorang manusia yang sempurna. Menjelma sebagai seorang manusia yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjelma sebagai seorang manusia. Dan tadi sudah kita sebutkan bagaimana para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim menyamar sebagai seorang tamu menjelma sebagai seorang manusia Itu adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat Sifat yang terakhir di antara sifat-sifat fisik malaikat bahwasanya jumlah mereka banyak sekali dan tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat banyak dan tidak ada yang menghitungnya atau bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yaitu ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit ketika Isra dan juga Mi'raj Rufi Ali Al-Baitul Ma'mur diperlihatkan kepadaku Al-Baitul Ma'mur yaitu rumah yang ada di langit di sana yang dinamakan dengan Al-Baitul Ma'mur. Fakultu aku bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadha?" Apa ini? Qala hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfi malak yang setiap hari rumah ini yaitu Baitul Ma'mur dimasuki 70 ribu malaikat. Dimasuki 70 ribu malaikat. idha kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma'alayhim Apabila mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur ini, maka mereka tidak akan kembali lagi ke dalam Baitul Ma'mur. Artinya apa? Artinya apa? Pada hari berikutnya akan memasuki malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya 70 ribu lain dengan malaikat yang masuk pada hari yang pertama. Setiap hari masuk 70 ribu malaikat dan kalau sudah keluar mereka tidak akan kembali ke sana. Artinya Allah akan menciptakan 70 ribu malaikat yang lain Yang mereka akan memasuki Baitul Ma'mur Dan apabila mereka keluar Tidak akan kembali lagi ke sana dan seterusnya Ini menunjukkan bahwasanya Jumlah malaikat adalah sangat banyak sekali Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda At-tatis sama' wa ma yulamu anta'id ma fiha mawdhi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qa'imun kata beliau sallallahu langit telah mengeluarkan suara yaitu mengeluarkan suara karena terlalu berat wa ma yulamu anta'id dan dia tidak tercela karena dia mengeluarkan suara tersebut. Kenapa demikian? Beliau mengatakan ma fiha mawdhi'u shibrin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun. Tidak ada di langit satu jengkal pun. Ini satu jengkal namanya. Kecuali di situ ada seorang malaikat yang bersujud atau dalam keadaan berdiri. Kata beliau Sallam tidak ada satu jengkal di langit kecuali di situ ada seorang malaikat yang dia bersujud atau dalam keadaan berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang begitu banyaknya para malaikat. Dan langit siapa yang bisa mengukur langit? menunjukkan kepada kita tentang banyaknya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai langit merasa keberatan dan sampai bersuara. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menceritakan tentang para malaikat yang ada di dalam neraka. Yang tugas mereka adalah menjaga neraka. Yuk tabi jahannam Yawma idin laha sab'una alfi zimam Akan didatangkan pada hari itu Yaitu pada hari kiamat Di Jahannam Akan didatangkan 70 ribu Tali pengikat Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak yajurrunaha akan didatangkan pada hari kiamat di dalam neraka 70 ribu pengikat atau tali pengikat. Dan setiap tali pengikat tersebut atau satu dari tali pengikat tersebut akan diseret oleh 70 ribu orang malaikat. Menunjukkan bahwasanya tali tersebut adalah tali yang besar. Sehingga harus diseret oleh 70 ribu malaikat Allah SWT. Jadi jumlah malaikat yang ada di sana 70 ribu dikali 70 ribu Ini menunjukkan tentang Begitu banyaknya para malaikat Allah SWT Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ Tidak ada yang mengetahui Tentang jumlah Tentara-tentara Allah SWT Kecuali dia Dan ini Memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita. Banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyembah dan tunduk kepada Allah. Oleh karena itu seorang muslim tidak takabur dan riak dengan amalannya. Di sana ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka 24 jam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan harapan kepada seorang muslim dan juga mukmin yang mungkin di dunianya mendapatkan ujian karena dia berpegang teguh dengan agama sementara orang-orang yang ada di sekitarnya mereka mulai sedikit demi sedikit meninggalkan agama Allah SWT dan dalam dia bergembira karena di sana ada makhluk-makhluk Allah SWT yang senantiasa berpegang teguh dan beribadah kepada Allah SWT semata jadi kita tidak sendiri tapi di sana banyak makhluk-makhluk Allah SWT yang senantiasa berzikir dan memuji Allah SWT dan juga beribadah kepada Allah SWT semata. Itu adalah sifat-sifat khalqiyah, sifat-sifat fisik para malaikat. Di sana ada sifat-sifat khuluqiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak para malaikat. Di antaranya bahwasanya para malaikat, mereka adalah makhluk Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Allah mengatakan kiramim bararah. Dalam Al-Quran disebutkan mereka adalah kiram bararah Orang-orang yang karim Makhluk-makhluk Allah yang karim Dan juga bararah Baik hati Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Alladhi yakra'ul Qur'an Wahuwa mahirun bihi Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah Orang yang pandai membaca Al-Quran Maka dia bersama para malaikat yang kiramin bararah yang mereka memiliki akhlak yang baik. Di antara kebaikan para malaikat bahwasanya mereka mendoakan kebaikan dan juga istighfar untuk orang-orang yang beriman. Mereka mendoakan kebaikan dan juga memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihi bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim dan para malaikat yang mereka memikul arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka bertasbih kepada Allah SWT wa yastaghfiruna lilladzina amanu dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu dan juga rahmatmu telah meliputi segala sesuatu. Faghfir ladzina tabu wattaba'u sabilak. Maka ampunlah dosa orang-orang yang bertobat kepadamu dan mengikuti jalanmu Mereka memohonkan ampun Kepada Allah Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Wattaba'u sabilak Dan juga mengikuti jalanmu Waqihim adzabal jahim Dan jagalah mereka Dari api neraka Ini jadi para malaikat Allah SWT mereka memohonkan ampun bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman Dan mendoakan kita Supaya kita dijauhkan dari api neraka Ini adalah termasuk kebaikan mereka Dan diantara bentuk kebaikan mereka Nanti pada hari kiamat Allah akan mengizinkan mereka Untuk memberikan syafaat Di antara makhluk yang Allah izinkan Untuk memberikan syafaat adalah para malaikat. Di antara sifat mereka yang berkaitan dengan akhlak, maksudnya mereka para malaikat adalah makhluk yang pemalu. Adalah makhluk yang pemalu. Rasulullah SAW mengatakan, Ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu dengan seseorang yang para malaikat malu kepadanya. Ketika beliau sallallahu menceritakan tentang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman radhiyallahu anhu adalah seorang yang pemalu, sehingga para malaikat pun malu kepada beliau. Dan Rasulullah sallallahu malu kepada Uthman. Kenapa demikian? Karena para malaikat malu kepada Uthman bin Affan. Beliau mengatakan, apakah aku tidak malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat malu kepadanya. Di antara sifat-sifat mereka yang berkaitan dengan akhlak, bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam tidak sombong tidak berat untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, demikian pula para malaikat-malaikat Allah yang didekatkan mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka bahwasanya para malaikat mereka tidak berbuat maksiat. Tidak pernah mereka membangkang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian poin yang terakhir di antara cara beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan tugas-tugas dengan amalan-amalan yang telah Allah bebankan kepada mereka yang telah Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran maupun dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dan sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dari hadirin sekalian silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan dan bagi yang belum memiliki kertas maka bisa mengambil kertas ke depan. Di antara amalan-amalan malaikat yang Allah kabarkan kepada kita di antaranya adalah di, di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk memikul arsh yaitu memikul arshnya Allah swt. Allah mengatakan wa yahmilu arsy rabbika ya-, fawqahum yawma idzin samaniyah dan telah memikul dan akan memikul arsy Rabbmu pada hari itu yaitu pada hari kiamat jumlahnya ada delapan jumlahnya ada delapan dan Allah mengatakan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah Ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada malaikat yang tugasnya, yang amalannya adalah untuk memikul arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga surga, seperti yang tadi kita sebutkan. Di sana ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga neraka, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Di sana ada malaikat yang tugasnya untuk menjaga gunung yaitu malakul jabal, malaikat gunung yang pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk menjatuhkan sebuah gunung di atas penduduk Taif yang mereka telah menghina Rasulullah SAW dan menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu. Malaikat Jabal ini yaitu malaikat gunung menawarkan kepada beliau SAW untuk menjatuhkan sebuah gunung kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW menolak dan beliau mengatakan saya masih berharap semoga Allah Subhanahu SWT mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu SWT. Ada di antara malaikat yang tugasnya adalah meniup sangkakala. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada di antara malaikat yang tugasnya adalah menjaga kota Mekah dan juga kota Madinah. Beliau salam mengatakan, "Ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wala taun." Di pojok-pojok Madinah itu ada malaikat ada malaikat-malaikat yang mereka tugasnya adalah menjaga kota Madinah ini la yadkhulad dajjal sehingga kota Madinah ini tidak akan dimasuki oleh dajjal dan juga tidak akan terkena wabah penyakit. Tidak akan terkena taun. Karena dijaga oleh para malaikat. Ini harus kita imani bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga pinggir-pinggir kota Madinah. Ada di antara malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang sudah kita sebutkan, ada di antara mereka yang tugasnya adalah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dan sesungguhnya ada pada kalian hafidhin itu malaikat-malaikat yang menjaga Kiraman katibin Yang mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia Katibin dan mereka adalah Menjaga Mereka adalah menulis Amal-amal perbuatan manusia Ada di antara malaikat Yang tugasnya adalah Meniup Roh Atau meniupkan ruh Pada janin Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Inna ahadakum yijma'u khalquhu fi batni ummihi Arba'ina yawma nutfatan Thumma yakunu Alaqatan misla dhalik Thumma yakunu mudghatan misla dhalik Thumma yunfaku Fihir ruh Fayu'maru bi arba'i kalimat Thumma ja'ahul malak Thumma yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id Sungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Kemudian 40 hari berupa alaqah. Kemudian 40 hari berupa mudghah. Kemudian setelah itu yaitu setelah 120 hari kurang lebih 4 bulan yursalu ilaihil malak akan diutus kepadanya seorang malaikat fayanfukhu fihi ruh kemudian malaikat tersebut meniupkan roh di dalam janin tersebut. Ini menunjukkan bahasa di sana adalah malaikat yang tugasnya adalah untuk meniupkan roh pada janin. Ini juga harus kita imani. Demikian pula di antara tugas para malaikat atau di antara malaikat ada yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW pernah mengatakan Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballighuni an ummati salam Sungguhnya para malaikat Sungguhnya Allah SWT Memiliki malaikat-malaikat Yang mereka senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi Yuballighuni an ummati salam Yang tugasnya adalah Menyampaikan Salam dari umatku Ini adalah di antara tugas malaikat. Dan masih banyak di sana tugas-tugas malaikat yang lain yang kita sebutkan adalah sebagian saja dan demikian kita sudah e, menyelesaikan tentang penjelasan rukun iman yang kedua yaitu rukun iman iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan Eh, sebelum kita mengakhiri kita akan membaca terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Bagaimana hukum mengumrohkan orang tua yang telah meninggal dan orang tua yang sudah lanjut usia yang sudah tidak bisa untuk melakukan umroh? Diperbolehkan kita mengumrohkan orang lain dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama Orang yang mengumrahkan Sudah pernah umrah terlebih dahulu Karena beliau SAW pernah mendengar Seorang sahabat Mengatakan Labbaik Allahumma ansubrumah Ya Allah Umrah ini adalah untuk subrumah Maka Rasulullah SAW bertanya kepada beliau Siapa subrumah? Beliau mengatakan akhun li au qaribun li. Dia adalah saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau sudah berhaji?" Dia mengatakan, "Belum." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hujja an, an nafsik, thumma hujja an subrumah." Hendaklah engkau berhaji terlebih dahulu untuk dirimu baru setelah itu engkau berhaji untuk subuh rumah menunjukkan bahwasanya syarat untuk menghajikan orang lain adalah orang yang menghajikan atau mengumrahkan tersebut sudah haji atau umrah terlebih dahulu. Adapun orang yang diumrahkan atau dihajikan maka ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal orang tersebut sudah meninggal. Karena dulu ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ibu saya Sesungguhnya ibu saya dahulu pernah bernadar untuk haji. Akan tapi sebelum dia melakukan nadar ini, beliau meninggal dunia apakah aku menghajikan beliau? Maka beliau SAW mengatakan Ara'aiti Lau kana ala ummiki dainun Akunti qadiyatah Apa pendapatmu kata Rasulullah SAW Seandainya ibumu memiliki hutang Kepada manusia yang lain Apakah kamu akan membayarnya? Qalat na'am Iya ya Rasulullah maka beliau mengatakan Fadainullah Ahakku ayuqdha Hutang kepada Allah Itu lebih berhak untuk dibayar Maka beliau menyuruh Wanita ini untuk menghajikan ibunya Menunjukkan bahasanya orang yang sudah meninggal Boleh kita hajikan Golongan yang kedua yang boleh kita hajikan atau kita umrohkan Adalah orang yang sudah tua rentah baik laki-laki maupun wanita. Karena sudah tidak mampu datang ke sini, tidak mampu tidak mampu untuk bepergian, maka dia diperbolehkan untuk diumrahkan atau dihajikan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Inna abi qad adraka faridatal hajj syaikhan kabira Ya Rasulullah sesungguhnya bapakku telah mendapatkan kewajiban haji sementara dia dalam keadaan sebagai seorang yang sudah tua renta tidak mampu untuk mengendari kendaraan Apa ahujju anhu apakah boleh aku menghajikan dia Qala hujja an abik maka beliau SAW mengatakan Berhajilah untuk bapakmu Menunjukkan bahasanya orang yang masih hidup pun Apabila dia sudah tidak mampu untuk menuju ke sini Karena tua misalnya Maka boleh kita hajikan Demikian pula yang ketiga Orang yang sudah tidak mampu lagi datang ke sini karena sakit yang parah dan tidak diharapkan kesembuhannya menurut keterangan dokter yang terpercaya. Maka boleh baginya atau boleh untuk orang lain untuk menghajikan dan mengumrohkan orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Bagaimana Kurtubi mengetahui bahwa malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala? Beliau menceritakan kepada kita tentang ijma' para ulama' bahwasanya para ulama mereka berijma bahwasanya yang meniup sangkakala adalah Israfil. Jadi beliau menghikayahkan, menceritakan tentang apa yang beliau ketahui bahwasanya para ulama mereka berijma bahwasanya Israfil adalah yang meniup sangkakala. Apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa di bawah 120 hari boleh menggugurkan kandungan dengan dalil belum ditiupkan ruh. Ya ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan kalau kurang dari 120 hari boleh digugurkan kandungannya. Dan ada sebagian ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Meskipun itu kurang dari 120 hari. Saya pernah mendengar bahwa iblis sebelum dikeluarkan dari surga atau dilaknat Allah Iblis merupakan salah satu penghulunya malaikat dan mempunyai sayap sebanyak 600 sayap seperti malaikat Jibril Apakah keterangan ini sahih? Mohon penjelasannya Iblis yang benar bukan termasuk malaikat Tapi dia dari golongan jin Karena Allah SWT menceritakan dalam surat Al-Kahfi mengatakan kana minal jin fasaqa an amri rabbih dia yaitu iblis adalah dari jin artinya bukan termasuk golongan malaikat adapun ayat Allah SWT fasajadul fasajadu illa illa iblis mereka semuanya bersujud yaitu malaikat bersujud kecuali iblis, maka para ulama mengatakan bahwasanya pengecualian di sini adalah pengecualian yang mungqati. Bukan pengecualian yang mutasil. Artinya tidak menunjukkan bahwasanya iblis termasuk malaikat. Jadi iblis menurut keterangan ayat yang lain bahwasanya dia adalah jin. Allah mengatakan kana minal jin dia yaitu iblis adalah dari, jin. Fafasaka an amri rabbih. Kemudian dia fasik keluar dari perintah Rabbnya. Adapun tentang bahasanya dia memiliki 600 sayap seperti malaikat Jibril. Saya tidak tahu tentang hadis yang sahih dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.